Katakanlah aku meyakini bahwasanya itu adalah benar. Benar adanya. Wa dalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabbi thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi kalau mereka mati begitu saja seperti binatang dibangkit. Kalau binatang seperti yang telah kita sebutkan akan diadakan hukuman di antara mereka. Binatang sama binatang kalau di dunia binatang satu menzalimi binatang lainnya maka dibalas di akhirat kemudian dimusnahkan mereka. Tidak diproses lagi, selesai perkara mereka. Adapun manusia dibangkitkan, dihisap dan diproses. Orang-orang kafir menyatakan bahwasanya mereka kalau sudah mati seperti tanah, tidak lagi diproses, selesai. Jadi di dunia saja kehidupan itu. Maka dikatakan di sini za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala Katakan bahkan mereka akan dibangkitkan. Wa Rabbi dan demi Rabbku. La tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Demi Rabbku, sungguhnya kalian itu benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian dikhabarkan kepada kalian terhadap apa yang kalian telah lakukan di dunia ini. pada 'ala Allah yasir dan demikian itu bagi Allah sangatlah mudah, gampang bagi Allah. Menciptakan juga gampang, Semuanya mudah bagi Allah. Hanya mengucapkan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Wa qawluhu ta'ala dan perkataan Allah ta'ala fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Khusya'an abasaruhum yakhrujuna minal, minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir. Muhti'ina ila da'i yakulul kafiruna hadha yawmun asir. Maka berpaling dari mereka. Berpalinglah kamu dari mereka pada hari menyeru orang yang menyeru yaitu para, para malaikat ila syai'in nukur terhadap sesuatu yang dibenci khusya'an abasaruhum tunduklah pandangan-pandangan mereka penglihatan mereka mereka tunduk ya yakhrujuna minal ajdafi kelu, mereka keluar dari kuburan-kuburan ka'annahum jaradun muntashir seakan-akan mereka itu belalang yang berterbangan Muhti'ina ila da'i. Mereka datang kepada yang menyeru tadi, malaikat yang menyeru mereka. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Berkata orang-orang kafir, ini adalah hari yang sulit. Sudah susah. Di dunia mereka mengingkari hari kebangkitan. Ketika dibangkitkan, baru mereka tahu rasa, yaitu merasakan betapa sulitnya, betapa pedihnya di dunia mereka ketika melihat orang lain telanjang, mereka tertarik, bernafsu. Ketika dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan telanjang semua manusia, tidak ada lagi pikiran untuk melihat dengan nafsu karena gentingnya, karena parahnya keadaan. Masing-masing sibuk dengan dirinya. Bagaimana dia akan melihat ke sana kemari? Dirinya saja dalam keadaan ketakutan. Makanya disebutkan di sini, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Berkata orang-orang kafir, ini adalah hari yang sangat susah, yang sulit, yang bahaya. Wa qauluhu ta'ala dan berkata Allah ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa وأما من أوتي كتابه وراء ظهره yad'u thubura wa yasla sa'ira dan adapun orang yang diberikan kitabnya, catatan amal kebaikannya dengan kanannya, maka fasau fayuhasabu hisabai yasira, maka dia akan dihisab, diperhitungkan amalannya itu dengan hisaban yang mudah, yang gampang tanpa melalui proses lagi disiksa dan semisalnya. Wayang kalibu ila ahlihi masurura dan dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira keluarganya yang saleh, yang saleha bertemu dengannya sama-sama mendapatkan kegembiraan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya dari belakang punggungnya, di belakangnya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan menyeru. Dia akan menyeru kecelakaan. Dia melihat di depannya sudah ancaman kebinasaan. Kecelakaan akan menimpanya. Wayaslah saira dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa qauluhu ta'ala dan perkataan Allah ta'ala. Yawma nad'u kulla unasin biimanihim." Pada hari itu akan menyeru, kami akan menyeru setiap manusia dengan pimpinan-pimpinan mereka, pentolan-pentolan mereka. Juga orang-orang yang taklid akan di akan diseru bersama dengan orang yang ditaklidinya. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yakrauna kitabahum wala la fatila. Maka orang yang diberikan catatan amalannya itu dengan kanannya, maka mereka itu kita kitabahum mereka akan membaca catatan tulisannya mereka, catatan tulisan tentang amalannya mereka tadi. Wala yuzlamuna fatila dan tidaklah dizalimi mereka itu dengan sedikit pun. Faman kana fi hadhihi a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa di dunia ini buta, maka di akhirat dia juga buta dan sesat jalannya. Bukan berarti buta matanya. Akan tetapi buta hatinya, tidak mau mencermati ayat-ayat Allah, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, maka dikatakan dia buta. Bukan buta matanya, buta mata kepalanya akan tetapi buta hatinya. Ada orang yang buta hatinya ketika di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta juga. Bahkan matanya juga buta. Di akhirat nanti sampai tidak melihat lagi karena mendapatkan azab yang pedih. Sebabkan karena berpalingnya dia dari kebenaran mengkufuri tentang hari kiamat, hari kiamat, hari kebangkitan, tentang hisab, tentang amalan kebaikan, maka dibangkitkan dalam keadaan buta, dalam keadaan menderita dan mendapatkan jalan yang sesat. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-36, faida qila laka dan jika dikatakan kepadamu halil mu'minuna yarawna rabbahum yaumal qiyamah. Apakah orang-orang beriman itu melihat roh mereka pada hari kiamat? Fakul, maka ucapkan, Naam, iya. Yarawnahu fi arasatil qiyamah wa fil jannah. Mereka akan melihatnya pada hari kiamat nanti di padang yang sudah disiapkan oleh Allah mereka akan melihat rohnya. wa fil jannah dan di dalam jannah juga wa dalilu qawlullahi taala dan dalilnya adalah perkataan Allah taala wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wajahnya mereka pada hari itu ketika sudah dikumpulkan di suatu padang yang mereka sudah teranggap orang-orang yang selamat maka wajahnya mereka nadirah berseri-seri dengan penuh kebahagiaan ila rabbiha nadirah kepada Rabbnya mereka melihat jadi melihat wajahnya Allah merupakan suatu kenikmatan yang mereka sangat senang dengan hal tersebut dengan dalil ayat ini dalam surat Al-Qiyamah ini. Afi sahihain dan di dalam sahihain yaitu sahih Bukhari dan Muslim. Min hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan dari hadis Jarir bin Abdullah semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau berkata, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat. Dan dalam satu riwayat disebutkan beliau menunjuk kepada bulan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Tidak merasakan sakit matanya. Tidak capek melihatnya, bahkan melihat Allah lebih dari itu. Sangat nikmat, kenikmatan yang luar biasa bagi penduduk jannah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sebutkan wa akhraja Muslimun min tariqi Hammad bin Salamah. Dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dari jalur periwayatan Hamad bin Salamah an Thabitin dari Thabit an Abdurrahman bin Abi Lailah dari Abdurrahman bin Abi Lailah an Suhaib radhiyallahu anhu dari Suhaib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ila udkhila ahlul jannatil jannata. Jika dimasukkan penduduk jannah di dalam jannah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, turiduna syai'an uzidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu aku tambahkan kepada kalian? Orang mukmin masuk jannah itu suatu kebahagiaan yang tidak ada tandingannya lagi. Bersamaan dengan itu Allah memberikan tambahan kepada mereka. Ditawarkan tentang suatu tambahan. Fayaqulun alam tu alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah memputihkan wajah kami, menjadikan kami tadi wajah kami berseri-seri, wujuhu yawma idzin nadirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadirah. Pada Rabbnya mereka melihat sudah dijadikan seperti itu. Allah masih menawarkan tambahan kenikmatan. Alam tudkhilnal jannata Atunajjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah dan menyelamatkan kami dari neraka? Ini kebahagiaan yang luar biasa. Qala fayaksiful hijab. Maka dia pun berkata, disingkaplah hijab penutup yang selama itu Allah tidak pernah dilihat wajahnya, disingkatlah penutup dari wajahnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan minan nazri ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidaklah ada yang diberikan sesuatu itu lebih mereka cintai daripada minan nawari dari, dari melihat kepada Arab mereka azza wa jalla. Ketika melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sangat men, menyukai hal tersebut. Karena itu adalah kenikmatan yang paling terbesar yang didapatkan oleh penduduk jannah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara mereka di antara mereka yang masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal kufar la yarawna Allah azza wa jalla al qiyamah. Dan orang-orang kafir mereka tidaklah melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat. Wa dalilu qaulullah taala dan dalilnya adalah perkataan Allah taala Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak Innahum arrabbihim. sungguhnya mereka dari Rabb mereka yauma idzin lamahjubun. Bahwasanya mereka dari Rabb mereka pada hari itu lamahjubun terhijabi, tertutupi. Mereka tidak bisa melihat Rabb mereka dan mereka mendapatkan azab langsung dimasukkan di dalam neraka, mereka kekal selamanya di dalam neraka itu orang-orang kafir tadi. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-37 Faida qila laka. Dan jika dikatakan kepadamu, Mada ta'taqidu fil Qur'anil Karim alladhi fil mushaf apa yang kamu yakini tentang Al-Qur'an Al-Karim Al-Qur'an yang mulia yang ada dalam mushaf faqul a'taqidu annahu kalamullahi azza wa jalla katakanlah Aku meyakini bahwasannya dia adalah kalam Allah Azza wa Jalla, perkataannya Allah Azza wa Jalla. Laisa bimakhlukin, bukan makhluk. Jadi Alhamdulillah kita sekarang dengan mudah menyuarakan hal ini. Mengatakan Al-Quran, kalam Allah Azza wa Jalla bukanlah makhluk. Adapun dahulu Imam Ahmad mengucapkan perkataan ini, mendapatkan ujian yang berat, disiksa, diseret dengan kuda, diikat tangannya dengan rantai besi, Kemudian diseret dengan kuda, dibawa lari. Dan berbagai macam siksaan beliau dapatkan karena mempertahankan hanya perkataan Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Juga zaman dahulu, Nabi kita dan para sahabatnya mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Hanya satu kalimat mereka mendapatkan ujian yang sangat berat. Juga Bilal hanya mempertahankan satu kalimat Ahad, Ahad, Allah, Allah Al-Ahad, beliau mendapatkan sisa yang berat. Eh, Alhamdulillah kita dengan mudah Allah memberikan kita kebebasan menyuarakan kebenaran, mengamalkan kebenaran. Dan ini satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita syukuri. Dan saya sebutkan di sini tentang kalamullah Azza wa Jalla bukan makhluk tentang Al-Quran adalah kalam Allah, perkataannya Allah bukan makhluk. Wa dalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala. Wa in ahadun minal musyrikina istajara kafajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dan jika ada seorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, mendengarkan perkataan Allah. Ketika mendengarkan perkataan Allah, dengan sebab itu dia bisa jadi akan masuk Islam. Jadi ini juga dalil yang menuntut kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita yang musyrik atau non-muslim. Kalau kita berbuat baik menampakkan akhlak yang mulia, dengan itu mereka pun akan tertarik dengan Islam ini. Apalagi kalau mendengarkan kata-kata kita yang lembut kita berkata dengan sesuai dengan bimbingan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulnya maka mereka akan terbetik hatinya untuk mengikuti kita. Kemudian beliau sebutkan dan ini yang terakhir yang kita ambil pada pertemuan ini poin yang ke-38. Fa idza qila laka dan jika dikatakan kepadamu Hal Quran Arabiyun am Ajamiyun? Apakah Al Quran itu Arabiyun bahasa Arab ataukah dia bahasa Ajam selain Arab? Beliau menyebutkan hal ini karena ada orang menyatakan Al-Quran itu bukan Arabi, bukan bahasa Arab. Karena ada campuran-campurannya kata mereka. Dan beliau bertanya di sini, Halil Quran wa Arabiyun am Ajamiyun? Apakah Al-Quran itu adalah Arabi, bahasa Arab, ataukah dia bahasa Ajam? Fakul, maka ucapkanlah. Huwa Arabiyun, dia adalah Arabi, bahasa Arab. Dan dia bahasa Ahlil Jannah. Ahlil Jannah nanti bahasanya bahasa Arab kita akan dibangkitkan nanti dalam keadaan berbahasa Arab. Karena kalau kita masuk jannah, kalau kita masuk jannah nanti kita akan berbahasa Arab. Karena bahasa ahli jannah adalah bahasa Arab. Wa dalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya. Kalau Al-Quran itu bahasa Arab, dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taafilun. Semuanya kami menjadikan Al-Quran itu sebagai bahasa Arab. Kaman menjadikannya Al-Quran itu adalah berbahasa Arab.